tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kita tanya untuk manusia, tapi dikatakan ketipta kau dusta. Hadis Umar, hadis Sahih. Hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah mati di medan laga ternyata di neraka karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi budaknya dunia dia mencari dunia untuk dunia bukan mencari dunia sebagai tangga sebagai kendaraan sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini kita berubah cara berpikir kita bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia akan tapi kekayaanmu itu kau titi kau cari dengan kenal Allah subhanahu wa taala pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan membantu dan seterusnya kalau tidak ingat Allah ketahuilah kadang membantu di sini dia mencap mencakar di sini karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu makrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima. Tentang ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia. Amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat. Dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW. Alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia. Tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat dia meniti dunia yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.